Pembahasan yang terakhir ialah tentang permasalahan dua kelompok ekstrim dalam sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-ifrat wa tafriq kelompok yang ifrat yang berlebihan hulu dalam sikapi Ar-Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan kelompok yang kedua ialah kelompok yang tafriq kelompok yang kurang yang melecehkan, yang menghinakan, yang merendahkan Rasulullah Wasallam dan juga sunnah-sunnahnya. Kemudian membahas setelah itu tentang permasalahan konsekuensi daripada kalimat syahadat Muhammad Rasulullah. Telah kita bahas yang pertama ialah al-imanu bihi. Beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Qala khana syartun fi islami rajulin merupakan persyaratan Islamnya seorang. Tidak hanya cukup bersyahadat la ilaha illallah. Namun dia harus melanjutkannya dengan persaksian dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Sebab al-Yahud orang-orang Yahudi khanawatin azakumullah yang ada di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka itu mempersaksikan meyakini tentang la ilaha illallah meyakini tentang Allah Taala Allah Esa yakin mereka namun mereka tidak mau mengikrarkan meyakini nubuwatu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak mau mengikrarkan meyakini kenabian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasadan min indi anfusihim dikarenakan rasa hasad dengki iri hati yang ada pada jiwa-jiwa mereka kenapa Rasul yang terakhir itu tidak dari kalangan Bani Israel namun dari kalangan bangsa Arab sehingga mereka pun mengingkari beliau fakafaru maka mereka pun dinyatakan kafir dengan perbuatan tadi maka harus al iman bih harus beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkara yang kedua ialah watasdiqu fi ma akhbar. Membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan telah kita sampaikan kemarin pembahasan tentang masalah ini. Wa qala rahimahullahu taala wa ta'atuhu fi ma amara dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima amar dalam perkara yang beliau perintahkan. Baik itu amru ijab atau amru istihbab. Baik dalam bentuk perkara yang wajib, perintah wajib ataupun dalam bentuk perintah ijab. Perintah eh, istihbab, perintah yang sifatnya istihbab yang, yang sunnah saja. Baik itu al-amru bil fi'li ataupun al-amru bil tarki. Paham ya? Baik itu perintah untuk melaksanakan sesuatu atau perintah untuk meninggalkan sesuatu. paham? Wa tarku syai' imma ala sabil tahrim wa imma ala sabil karahah. Tamam? Meninggalkan sesuatu bisa jadi sesuatu itu perkara yang diharamkan atau perkara yang dimakruhkan dalam Islam. Itu semuanya karena fitnah. azakumullah masuk dalam kategori ta'atuhu fi ma'amar. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam perkara yang diperintahkan. Sama saja. Apakah al-amru hadza atau al amr yulaimun nufus aula yulaimuha. Baik perintah tersebut sesuai dengan jiwa kita, dengan nafsu kita, cocok dengan nafsu kita atau tidak. Tamam? Semuanya harus diupayakan ya khana azakumullah untuk melaksanakan taati perintah-perintah beliau. Wa ta'atul Rasul alaihi salatu wassalam min ta'atillah Mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk ketaatan kepada Allah Taala. Allah menyatakan, "Wa may yuti'ir rasul faqad Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul alaihi salatu wassalam berarti dia telah mentaati Allah taala. Wa fil hadis dan disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan Man ata'ani faqad ata'a Allah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang mentaati aku, maka sungguh berarti dia telah mentaati Allah tabaraka wa taala. Dan barang siapa yang mentaati amirku, mentaati penguasaku, pemerintah yang Islam, maka berarti dia telah mentaati aku. Menunjukkan Yohanabitin ya azakumullah taat Rasul ia taatullah. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Wa aidan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada mutlaqan ya ikhwan. Secara mutlak tidak perlu kemudian di Cocokkan terlebih dahulu dengan Al-Quranul Karim atau dengan ta'atul, eh, ta'atullah ta'ala. Tadi paham ya? Secara mutlak, ketaatan secara mutlak beda tatkala kita mentaati seorang makhluk. Kita mentaati seorang makhluk itu muqayyad, tidak mutlak. Harus sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan sesuai dengan ketaatan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Makum, adapun ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu mutlak. Wa dalilu qauluhu ta'ala yang disebutkan dalam surah Nisa Allah tabaraka wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya alaihi salatu wassalam serta ulil amri di kalangan kalian. Wajud dalalah sisi pendalilannya ya bertina azakumullah ialah diulanginya kembali lafaz ati'u. Paham ya? Diulanginya kembali lafaz ati'u Taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat eh, ayatnya ya. Allah mengatakan Allah. Ketika menunjukkan perintah taat kepada Allah, disebutkan lafaz ati'u, taatlah kepada Allah. Ketika disebutkan ketaatan kepada Rasul alaihi wasallam, juga disebutkan kalimat ati'u. Taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Ketaatan secara mutlak. Giliran ketika membahas ketaatan kepada wulatul umur, kepada pemerintah, tidak diulangi kalimat afi'unya. Langsung, wa ulil amri minkum. Menunjukkan kata para ulama, mentaati penguasa itu muqayyad, muqayyadah, ta'atun muqayyadah, ketaatan yang terkait harus sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa aidan qawluhu ta'ala. Juga dalil yang lainnya, ayat Allah tabaraka wa taala tentang ketaatan kepada Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Wa in tuti'uhu tahtadu. Dan bila kalian mentaati Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, tahtadu. Niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. صلاة مطلقة يا إخوان طاعة مطلقة هذا هو Kemudian ikhwan Allah untuk urusan intisal awamir melaksanakan perintah perintah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ada ala hasab istiqaah sesuai dengan kemampuan kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak pernah memberi beban sebuah jiwa kecuali yang dia mampuinya fattaqullaha mastata'tum bertakwalah kamu semua semampu kalian kepada Allah semampu kalian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma amartukum fihi fa'tu minhu mastata'tum dan apa saja yang kuperintahkan kalian dengannya maka kerjakanlah semampu kalian hadza huwa masyaallah perkara yang berikutnya wal intihaa amma anhu zajar dan berhenti meninggalkan dari apa yang beliau larang zajar ainaha yang beliau larang yang beliau ancam yakni ijtinabun nawahi menjauhi larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam baik larangan dalam bentuk keharaman atau larangan dalam bentuk makruh baik perkara yang haram tadi atau yang yang terlarang tadi itu sesuai dengan hawa nafsu kita atau tidak. Tamam? Hada huwa. Sehingga ditinggalkan semua ya. Untuk bab yang satu ini kalau fitina azakumullah ditinggalkan seluruhnya tanpa terkecuali tidak ada keterkaitan semampu kalian. Langsung. Mana haitukum anhu fajitanibuh apa yang aku larang kalian daripadanya, maka tinggalkan semuanya. Tidak ada keterangan. Mas, tum semampu kalian. Sebab meninggalkan itu gampang. Butuh ketabaran saja. Tinggalkan keras. Tidak berbuat apa-apa. Sementara kalau fi'il, melaksanakan perintah-perintah, itu mewujudkan suatu amalan. Walaupun yang namanya tarku syekh, meninggalkan sesuatu itu merupakan fi'lun, merupakan perbuatan yang diganjar, dikasih pahala kalau dengan niat yang sahih. Wa ayyu'azzama amruhu wa nahyuhu. Konsekuensinya pula ialah mengagungkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yuqaddama alaihi qaulu ahadin dan tidak diperbolehkan mendahulukan atas ucapan Rasul ucapan siapapun kainan man kana siapapun dia. Oleh karena azakumullah diambil dari ayat Allah Taala yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama Allah menegaskan ya ayyuhalladzina amanu La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kamu semua kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Pengertian la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kalian jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Disebutkan di Khanafuddin Azzaikumullah. Ala al-imam Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullah ta'ala. Dalam kitabnya Ighathatul Lahafan. Beliau menukilkan dari ba'bud salaf. Dari sebagian salafun salih. Mereka menyatakan. Yani. La taqulu hatta yakula wala taf'alu hatta ya'mura. Paham ya? Itu maknanya la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kalian jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya, la taqulu hatta yakula. Kalian jangan berucap sampai Allah dan Rasulnya berucap terlebih dahulu. Wala taf'alu. Dan kalian jangan berbuat sesuatu hatta ya'mura hingga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu pengertiannya. Paham ya Nah. Sehingga segala ucapan kita, perbuatan kita, keyakinan kita, dakwah kita, muamalah kita, akhlaknya kita, ibadah kita, iman kita, i'tiqadnya kita, tauhidnya kita, semuanya. Itu harus didahului dengan Al-Quran, kalamullah, dan didahului dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga perkara-perkara tadi betul-betul terbimbing dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau kemudian kita berucap tanpa ada dasar Alkitab wa sunnah, itu artinya kita melancangi, lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau kita beramal melakukan tindakan suatu ibadah dan semisalnya dengan tanpa perintah dari Allah dan Rasulnya itu namanya kelancangan lancang orang tadi itu mendahului Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam Allahul musta'an قال ta'ala wal waqi'un liyawma wa qablahu khilafu dhalika Allahul Musta'an dan kenyataan di hari ini dan sebelum hari ini ialah berbeda dengan itu semuanya. Allahul musta'an. Yakni kenyataan kaum muslimin zaman sekarang ini khanafatina azakumullah dan kaum muslimin di zaman-zaman sebelumnya itu sangat jauh dari konsekuensi-konsekuensi kalimat syahadatnya. Artinya banyak di kalangan mereka yang nggak beriman kepada Rasulullah SAW, banyak di kalangan mereka yang menolak, mendustakan khabarnya beliau, banyak di kalangan mereka yang apa namanya tidak mentaati perintahnya beliau atau bakal melanggar larangan-larangan beliau atau bakal melecehkan perintah dan larangan beliau atau bahkan sampai bertingkat lancang mendahului Allah dan Rasulnya alaihissalam dalam bab ini. Wallahul musta'an. Warwa darini fi musnadihi عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه الإمام الجارفي رحمه الله تعالى من يسافر من تعلمني ما اسم التعلمي يا سهل عبد الله بن عبد الرحمن بن الظهرام التعلمي من شيخ من التعلمي شيخ مسلم أم مسلم شيخ التعلمي Ad-Darimi Syekh Muslim. Nama ya Pak. Imam Darimi itu gurunya Imam Muslim. Dikeluarkan riwayatnya dari ini dalam saya Muslim dalam beberapa tempat. Adapun yang riwayat ini sekarang, yang indanal an yang ada pada kita sekarang, fafi ba'hum. Ya, Paham ya? Sangatnya Imam Darimi ini yang mau kita baca riwayatnya ya, Pak, fihi ba'hun, ya, ada kelemahan. Namun diriwayatkan dengan sanadnya al-Imam Al-Ajuri rahimahullah taala fi syariah dalam kitab syariah bi isnadin sahih. Wajah an Abdullah ibn Amr bin As fil Bukhari. Hadis ini datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin As dalam riwayat Sahih Bukhari. Disebutkan di sini khonafidina azakumullah ad ini fi musnadih Dalam musnadnya. Dalam keadaan khonafidina azakumullah kalau kamu melihat ad ini bukunya ad ini itu tartibnya itu bukan tartib musnad. Bukan disebutkan hadisnya Abu Bakar Siddiq semuanya, terus Umar semua, atau Utsman semua, atau Ali semua, atau tidak ya Pak. Tapi tertibnya tertibun alal abwab al-fiqhiyah. Tertibnya dari mini ikhwan, susunan kitab ya, sesuai dengan tata fiqh. Loh kok bisa dikatakan musnad? Hah? Coba ya. Al-Syekh albani rahimahullah ta'ala wa ghafarullah. Al-Imam. Beliau syana'a. Tashni' Beliau menyatakan dengan keras menyalahkan dengan keras orang-orang yang menyebut adarihi dengan musnad. Yang benar kata beliau ialah sunan adarihi, bukan musnad adarihi. Ini beliau sebutkan dalam kitab At-Tawassul. Padahal wa ya nabidina azakumullah, aksarul ulama, mayoritas besar para ulama yang menuliskan tarjamahnya biografinya Imam Darimi rahimahullah taala ketika menyebutkan karya-karya tulisnya itu menulis bukunya Ad-Darimi dengan sebutan Al-Musnad Musnad Ad-Darimi seperti ini sekarang sekarang bagaimana ya Pak? dalam keadaan tertibnya tertib sunan hendak Aywa. Allah ya Disebutkan para ulama ikhwan, kenapa disebut dengan musnad? Yang dimaukan beliau ialah bahwasanya Al-Imam Darimi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya itu Al-Ahadits Al-Musnadah. Hadis hadis yang musnad dengan syaratnya sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Masya Allah. An Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, annahu kana yaqul dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bahwa dia pernah berkata, "Inna lanajidu sifat Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Sesungguhnya kami mendapati sifatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dalam kitab At-Taurat. Sebab Abdullah bin Salam termasuk pendetanya Yahudi yang masuk Islam sehingga tahu isinya Taurat. Tamam? Disebutkan itu ikhwan. Inna arsalnaka sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Nabi. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Syahidan sebagai saksi. Wa mubashiran. Pemberi kabar gembira. Wa nadhira. Sebagai pemberi peringatan wa hirzan ummiyin dan sebagai penjagaan bagi umat yang ummiyin, yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Anta abdi wa rasuli. Engkau ialah hambaku yang rasulku. Ada wa syahid. Anta abdi wa rasuli. Sama itu mutawakkil. Aku namai dia al-mutawakkil. Orang yang bertawakal kepada Allah. Laisa bifadhin wala ghalidhin wala sahhabin bil aswaq. Laisin sobin. Bukan orang yang kaku. Wala ghalibin. Enggak pula kasar. Wala sakhabin. Tidak pula apa namanya orang yang berteriak-teriak bil aswak di pasar. Wala yajzi bisayyati mithlaha. Tidak pula membalas kejelekan dengan semisalnya. Artinya walakin ya'fu wa yatajawaz, tapi memaafkan dan mengampuni. Lan akbidahu, aku tidak akan mencabut dia. Maksudnya tidak akan mewafatkan dia hatta yuqimal millatal muta'awwijah hingga dia itu nanti akan meluruskan akan meluruskan agama-agama yang bengkok. Tamam? Agama-agama yang bengkok. Biaya ayyashhadu an la ilaha illallah yaitu dengan cara mereka bersyahadat la ilaha illallah yuftahu biha a'yunan umya akan dibukakan dengan kalimat tadi mata-mata yang buta wa adhanun summa telinga-telinga yang apa yang maksud mendengar itu namanya apa tuli wa quluban ghulfa dan hati yang tertutup qala Atha ibnu Yasar berkata ibnu Yasar wa akhbarani Abu Waqid al-Laythi Abu Waqid al-Laythi sahabi Anahu sami'a Ka'ban yaqul bahwasanya dia mendengar Ka'ab mengatakan Ka'ab bin Malik. Inna Ka'ab bukan eh, Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab bin Malik, Ka'ab al-Ahbar al-Mati'. Dia juga seorang pendeta Yahudi. Yaqulu misla ma qala Ibnu Salam. Dia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Ibnu Salam. Ucapannya Ka'ab al-Ahbar karena fitina azakumullah juga diriwayatkan indah dari ini dengan saat yang pertama tadi yang fi dha'fun, yang ada kelemahan. Tamam? lahu mutaba'atun min thalathi turuqin dan apa namanya riwayatnya Ka'ab al-Akhbarnya ikhwan, Ka'ab al-Ahbar ini e, memiliki penguat-penguat dari tiga jalan dikeluarkan semuanya oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat wa yunzur ila asanidiha. Namun perlu tengok lagi sanad sanatnya Ala kulli hal hadis ini nabi bidina wa sahih. Jaa an Abdullah bin Umar Abdullah bin Amr Ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma fil Bukhari, innal Bukhari. Yang intinya qana bidina Allah menyebutkan tentang cirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam Taurat. Di antaranya ialah anta abdi wa rasuli.